Pada kajian kita di sore hari ini, atau di malam hari ini di tempat antum, kita akan melanjutkan keterangan Al-Syeikh Salih Al-Fauzan dari hadis yang ke-75 yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Di mana akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah sampai pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana tarikun fikum saqalaini Aku meninggalkan pada kalian dua perkara yang berat. Saqalain ini bentuk musanna menunjukkan dua. Mufradnya tunggalnya sakal yang dimaksud yang dimaukan dengan as-saqalain adalah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dinamakan sakal, sesuatu yang berat, demikian pula as-sunnah, hadis Nabi. Karena beramal dengan keduanya adalah perkara berat bagi orang-orang yang malas. Namun dikatakan pula makna lain, kenapa dinamakan sakalain? Karena keagungannya dan besarnya nilai serta kedudukannya. Kemudian selanjutnya barakallahu fikum kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam lanjutan kajian kita ini awwaluhuma kitabullah fihi huda wan nur Yang pertama dari keduanya adalah kitabullah di dalamnya ada petunjuk dan cahaya masuk pula dalam kategori kitabullah kata Syekh adalah as-sunnah, hadis Nabi. Dia termasuk bagian dari kitabullah karena merupakan wahyu kedua. Sehingga wasiat dengan kitabullah berarti pula wasiat dengan sunnah. Ketika diperintahkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah, maka juga memiliki makna agar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat al hasyr ayat yang ketujuh, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ nahakum Apa yang dibawa Rasul kepada kalian, yang diperintahkan Rasul kepada kalian, فَخُذُوهُ maka ambillah yang dibawa tersebut. Tunaikan yang diperintahkan tersebut. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ anhu dan apa yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian maka tinggalkan. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fasunnatu min indillahi jalla wa az. Sunnah itu datangnya dari Allah. Dia merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dorongan dan motivasi menyemangati kita agar beramal dengan kitabullah Al-Quran karena dia merupakan jalan hidayah serta dia adalah cahaya yang terang benderang dan dia merupakan ruh dan dia pula adalah al-haq dan as-sirat al-mustaqim. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah wa ahlu baiti dan ahli baitku. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat agar memperhatikan ahlul bait beliau, menghormati mereka. Dan ahlu bait Nabi kata Syekh adalah hum qarabatuhu wa zaujatuhu. Kerabat Rasulullah sekaligus istri-istri Rasulullah. Allah katakan dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-33, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan dari kalian dosa, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Coba kita perhatikan konteks pembicaraan yang Allah sebutkan tentang azwajun nabi istri-istri Nabi Allah katakan pada ayat sebelumnya. Ayat ke-32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, Kalian tidak sama seperti salah seorang dari wanita-wanita lainnya. Bila kalian bertakwa, maka janganlah kalian melembutkan ucapan kalian sehingga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit akan memiliki keinginan. Dan ucapkanlah ucapan yang baik. Makna dari kalimat ini adalah Tinggallah kalian wahai istri-istri Nabi di rumah, jangan sering keluar. Maka di sini kata Syekh Fahadha fihi, annal afdala lil mar'ati an tabqa fi baitiha. Di sini terdapat penjelasan, bimbingan, bahwa yang afdal bagi seorang wanita adalah tinggal di rumahnya wala takhruj illa lima la Jangan keluar kecuali memang mendesak untuk keluar. Ada kebutuhan yang sangat untuk keluar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan istri-istri Nabi, padahal mereka ini adalah wanita paling suci di muka bumi. Allah perintahkan mereka tetap berada di rumah. Namun tentunya ada pihak-pihak yang memang tidak suka wanita itu tinggal di rumah. Para penyeru-penyeru yang ingin agar wanita itu keluar dengan bebas membuka auratnya. Mereka mengatakan dengan ucapan-ucapan yang mengandung hasutan agar wanita itu keluar. Masa wanita dikurung, di penjara di antara tembok. Tidak mengerti apa-apa, tidak tahu perkembangan. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang terbelakang, tertinggal. Mereka tidak tahu sebetulnya bahwa bimbingan ini dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha rahmah, maha hakim, bahwa sesungguhnya dengan tinggalnya seorang wanita di rumah itu merupakan kehormatan, kemuliaan, sekaligus penjagaan terhadap kehormatannya sendiri. Kemudian pada lanjutan ayat tersebut, pada ayat yang ke-33 Allah katakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى Ini kalimat ini yang tadi kita terangkan, lebih mengarah kepada waqarna fi buyutikunna tinggallah kalian di rumah-rumah kalian sampai di sini kemudian Syekh memberikan penjelasan tadi. Lanjutannya adalah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan seperti dandanannya orang-orang jahiliyah dahulu. Wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lanjutannya ayat yang tadi kita baca sebelumnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan dari kalian dosa wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Maka Fadalla ala anna nisa'an nabi min ahlil bait. Menunjukkan bahwa istri-istri nabi itu tergolong ahlul bait. Karena ada pihak-pihak yang mereka mengatakan bahwa istri nabi bukan ahlul bait. Nah, sehingga yang terkategorikan dalam kategori ahlul bait adalah istri-istri nabi. Demikian pula kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Banu Ammihi anak keturunan paman beliau yaitu dari dari kalangan kaum mukminin tentunya dari Banul Abbas, Banu Abi Talib, Ali Ja'far, Aqil serta anak-anak mereka Al Hasan dan Husain. Naam. Mereka ini adalah ahlu bait Rasulullah. Jadi yang dikatakan ahlul bait itu adalah keluarganya Ali dan anak turunannya. Kemudian alu Ja'far, keluarga Ja'far, alu Akil eh, keluarga Akil, kemudian alu Abbas, keluarga Abbas dan istri-istri Nabi, lima ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tentunya ahlul bait itu diharamkan dari harta sadaqah. Sebagaimana Rasulullah diharamkan bagi beliau sadaqah, maka juga bagi ahlu bait beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar berbuat baik kepada ahlul bait, mencintai mereka, mengenal kedudukan mereka dan tidak merendahkan mereka. Karena berbuat baik kepada mereka, menghormati mereka berarti berbuat baik kepada Rasulullah dan menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan kedudukan mereka berarti merendahkan kedudukan nabi. Mengganggu mereka berarti mengganggu nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, "Ya ayyuhan nas, Man adala Abbas faqad adani. Innama amur rajuli sinwu abihi. Wahai sekalian manusia, siapa yang mengganggu ala abbas maka sungguh dia menggangguku. Hanya saja paman seseorang itu adalah kandung, eh, saudara kandung ayahnya. Saudara kandung dari ayahnya. Maka tidak diragukan kata Syekh bahwasanya alul bait at-tayyibin as-salihin ahlul bait yang baik, yang saleh, yang mengikuti sunnah nabinya, sunnah kakek-kakek mereka. Mereka memiliki fadilah, kehormatan, dan kemuliaan. Kemudian kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah, di sini terdapat bantahan terhadap dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Ar-Rawafid, kelompok Syiah Rafidah. Golongan Syiah Rafidah yang mereka bersikap hulu berlebih-lebihan melampaui batas di dalam mencintai Ahlul Bait. Sampai-sampai mereka meyakini bahwasanya kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum adalah kekhilafahan yang batilah. Kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah Umar, Utsman radhiyallahu anhum dianggap batil oleh mereka. Dan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu beliaulah yang lebih berhak memegang tampuk kekuasaan sepeninggal Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar itulah mereka menamai Ali dengan Al-Wasi. Yani wasiyin Nabi. Orang yang mendapatkan wasiat dari Nabi. Kata mereka. Lebih-lebih lagi. Sebagaimana yang sudah kita terangkan di awal pembahasan hadis yang ke-75 ini bahwasanya Nabi memberi wasiat kepada Ali di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum yang dikatakan sebagai tempat penobatan Ali sebagai wali Allah dan sebagai khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini termasuk gulu terhadap ahlul bait dan penghancuran terhadap keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman dan pembatalan terhadap kekhilafahan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat tersebut para khulafa tersebut adalah orang-orang yang zalim, perampas-perampas khilafah. Bahkan tidak tanggung-tanggung Rafidah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Bahkan bukan sekedar Abu Bakar, Umar, Utsman yang mereka kafirkan. Seluruh sahabat kecuali hanya beberapa gelintir saja. Bahkan perkara mereka semakin bertambah dalam hal kecintaan kepada ahlul bait mereka sampai menjadikannya sebagai sesembahan dari selain Allah. Mereka membangun monumen-monumen di kuburannya. Mereka damai dengan al-muqaddasat. Bahkan mereka berhaji darinya. Mereka ini kaum rafidah adalah orang-orang yang gulu. Berlebih-lebihan bersikap ekstrim dalam mencintai ahlul bait. Bahkan mereka keluar dari al-haq kepada kekufuran dan kesyirikan. InsyaAllah kita semua tidak samar bagaimana akidah sesatnya kaum Rafidah. Akidah sesatnya kaum Syiah. Mereka meyakini imam 12 mereka ini lebih mulia dibandingkan para malaikat dan para rasul. Bahkan katanya imam 12 mereka tahu perkara gaib. Sementara Allah tidak tahu perkara kecuali setelah terjadinya. La haula wa la quwata illa billah. Kelompok yang kedua adalah kelompok an-nawasib yang mereka yubghiduna alal bait. Orang-orang yang memancangkan bendera permusuhan terhadap ahlul bait, merendahkan mereka, menghinakan kedudukan mereka. Mereka berada pada sisi yang bertolak belakang dengan kaum Rafidah. Kalau Rafidah, Syiah Rafidah gulu, yang ini merendahkan dan menghinakan, mencela dan mencaci maki keluarga Nabi dan anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ahlus sunnati wal jamaah maka mereka adalah orang-orang yang bersikap pertengahan terhadap ahlul bait. Mereka mengetahui kedudukannya, mencintai mereka, menghormati mereka dan menjaga wasiat Rasulullah terkait mereka yang berbeda dengan tindakan kaum An-Nawasib yang memancangkan bendera permusuhan namun mereka juga tidak bersikap gulu sebagaimana gulunya orang-orang ar-rawafid. Maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi wasiat tentang mereka, oleh karena itu wajib untuk beramal dengan wasiat ini. Maka barang siapa merendahkan dan menghinakan hak mereka, maka sungguh dia telah menyelisihi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapan Rasulullah atau ucapan penulis wa fi lafzin dan dalam lafaz yang lain disebutkan dari sabda Rasulullah kitabullah wa hablullahil matin man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalah kitabullah al-Qur'an adalah tali Allah yang kokoh Barang siapa mengikutinya, maka dia berada di atas hidayah. Dan barang siapa meninggalkannya, maka dia berada di atas kesesatan. Ini merupakan tafsiran dari firman Allah, ucapan Rasulullah ini merupakan tafsiran dari firman Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Beliau menafsirkan atau hadis ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hablullah tali Allah adalah Al-Quran. Ketika beliau mengatakan tadi, kitabullah huwa hablullahil matin. Al-Quran itu merupakan tali Allah yang kokoh. Maka barang siapa berpegang teguh dengannya, maka dia mendapatkan hidayah. Ia akan berbahagia dan beruntung dunia akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Bila datang kepada kalian petunjuk dariku maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Namun barang siapa berpaling dari peringatanku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Dan akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku, engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat. Allah katakan demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Engkau melupakannya yakni lam ta'mal biha. Kalimat fanasitaha. Lam ta'mal biha. Tidak engkau amalkan. Walaysa an nisyan annahu nasiya hifzaha. Bukan makna an-nisyan di sini melupakannya. Bahwa dia lupa hafalan bukan. Tetapi yang ia lupakan adalah amalnya. Walaupun dia membacanya dan menghafalnya tapi tidak diamalkan. Maka Allah katakan, Kadzalika atatska ayatuna demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami yakni Al-Qur'an. Fanasitaha engkau melupakannya tidak mau mengamalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa maka hari ini engkau pun dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa Demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas walam yu'min bi ayati rabbih dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Fal insan law amila bil Qur'an seseorang walau na'am di saat dia mengamalkan Al-Qur'an wa illam yakun yahfazuhu walaupun dia tidak hafal Al-Qur'an fahuwa min ahlil Qur'an wa minal mutamassikina bih. Orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, walaupun tidak hafal Quran, maka dia termasuk dan tergolong ahlul Quran dan terhitung orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi masalahnya bukan masalah hafalan kemudian berhenti dari situ. Tetapi yang menjadi persoalan inti adalah bagaimana ia berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Walakin yuqal tetapi dikatakan bahwa inna hifdzal Quran Inna huwa wasilatun ilal amal bihi. Hafal Quran itu merupakan wasilah untuk bisa mengamalkannya. Lil wusul ilal huda untuk bisa sampai kepada hidayah wal ibtiat adil dalalah dan menjauhi kesesatan Nah, jadi bukan berarti kalau begitu saya tidak mau lagi baca Quran, tidak mau lagi hafal Quran. Nah, kalau kalau nggak mau baca Quran, naam, apa yang akan diamalkan? Maka dilengkapi. Baca Quran, hafalkan Quran, belajar Quran, kita dihadir di majelis ilmu, mempelajari tafsir-tafsirnya, penjelasan-penjelasannya, belajar hadis, syarahnya bagaimana, keterangannya bagaimana, Naam agar kita tergolong dari orang-orang yang dikatakan ahlul Quran wa ahlus sunnah. Mengamalkan Quran dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya lah sumber keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita beranjak pada hadis yang ke-76 Kata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala walahu fi hadits Jabir At-Tawil anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati yaum Arafah وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت qala bi isba'ihi as-sabbaba yarfa'uha wa yankutuha ilan nasi Allahumma ashhad thalatha marratin. Walahu dan juga diriwayatkan oleh perawi yang sebelumnya berarti kembalinya kepada al-imamu muslim. Di dalam hadis Jabir yang panjang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada khutbah di hari Arafah, di antara isinya beliau mengatakan dan sungguh. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sebuah peninggalan yang kalian tidak akan tersesat bila kalian berpegang teguh dengannya. Yaitu kitabullah, Al-Quran. Dan kalian akan ditanya tentang diriku, apa yang akan kalian jawab? Mereka berkata para sahabat, kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan telah menunaikan dan telah memberi nasihat. Lalu Rasulullah memberi isyarat, memberi isyarat dengan jari telunjuk beliau diangkat ke arah langit, menunjuk ke arah langit, kemudian mengarahkan setelah itu kepada manusia dan mengatakan Allahumma syhad ya Allah, saksikanlah sebanyak tiga kali. Penjelasan hadis ini kata Syekh Hafizahullahu taala Hadis ini datang tentang khutbah Nabi di hari Arafah pada peristiwa Haji Wada. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya pada hari Arafah tersebut Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah sebelum salat zuhur di Wadi Urnah, di lembah Urnah, di mana di antara yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau mengatakan, qad taraktu fiikum lan tadillu ini i'tasamtum bihi kitab Dan sungguh aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selamanya bila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah Kata Syekh menyebutkan, wahwal Quran was sunnah allati hiya min kitabillah. Yaitu Qur'an dan sunnah. Karena sunnah bagian dari kitabullah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa berpegang teguh dengan apa yang dibawa Rasul berupa Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka dan merugi di akhirat. Karena dia berjalan di atas jalan yang benar, itu siratal mustaqim. Serta al-hablul matin, tali yang amat kokoh. Sementara keadaan kita di dunia ini penuh. Naam banyak orang-orang yang mereka berada dalam kolam dan tenggelam dalam kesesatan, hawa nafsu dan syahwat dan tidak ada bagi kita keselamatan kecuali dengan berpegang dengan tali yang kokoh tersebut pegang kuat-kuat. Barang siapa memegangnya dan menggigitnya dengan gigi gerahamnya, maka dia akan selamat dari berbagai bahaya dan kesesatan tersebut. Tetapi barang siapa melepaskan tali tersebut, maka dia akan tenggelam dalam lautan yang luas dan dalam tersebut. Ibaratnya orang kalau tenggelam di laut. Hanya ada pegangan berupa tali dan tali ini adalah tali yang amat kuat yang bisa menyelamatkan dia. Maka itulah jalan keselamatan, jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan. Ikhwanifiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Insya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Kita selalu memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa dan terus bermunajat kepadanya. Semoga kita tergolong orang-orang dan hamba-hamba Allah yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan penuh kejujuran.